BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana, bekerja sama dengan Katukat Studio, mempersembahkan Asmara di Tengah Bencana. Aku ingin semua orang itu dihabisi. Tapi kok ada salah seorang malah dibawa kemari. Tentu saja aku tidak bisa mengampuninya. Walaupun dia meratap-ratap mengaku tidak bersalah karena hatiku masih kesal maka jatuhlah keputusanku itu. Dan sekarang, keputusan yang kurang adil itu kucabut kembali jatuhku. Orang itu kuampuni. Oh, terima kasih ayah Temenggung. Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio tentang kisah cinta sepasang anak manusia dengan perbedaan status sosial. Hamba tidak bisa tidur, Dennis. Tapi tadi hamba terlelap sebentar dan mimpi bertemu Simbo. Kamu tidak usah cemas. Aku sudah membicarakan persoalanmu dengan ayah Tumenggung. Bahkan kanjeng ibu ikut bicara. Hasilnya memang belum pasti. Asmara di Tengah Bencana Sebuah drama radio dengan latar belakang pemerintahan Sultan Agung Kusumo pada saat terjadinya bencana letusan Gunung Merapi. Kisah yang diramu dengan persoalan dendam, kesetiaan, dan kejujuran. Tak ada manusia yang sempurna. Dan cinta tak pernah berdusta. Naskah karya S3 Penata suara Indra Mahendra Sutradara Hari Joko Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia, juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Raden Masjid Miko merasa lega serta gembira. Setidak-tidaknya, masih ada harapan untuk pengampunan bagi si Belendung. Buru-buru dia pergi ke kerangkeng besi di belakang dalam katemunggungan. Dia tidak masuk. Pintu kerangkeng tetap dibiarkan digembok. Dia hanya berdiri di depan jeruji besi sambil menatap Belendung yang duduk meringkuk seperti ternak yang siap dipotong besok pagi. Kamu belum tidur juga? Hah? Hamba tidak bisa tidur, Den Tapi tadi hamba terlelap sebentar dan mimpi bertemu Simbo. Kamu tidak usah cemas. Aku sudah membicarakan persoalanmu dengan ayah Tumenggung. Bahkan kanjeng ibu ikut bicara. Hasilnya memang belum pasti. Dan kepastiannya menunggu keputusan ayah Tumenggung besok pagi. Tapi beliau akan merenungkannya malam ini. Ya, memang kamu belum bisa berbesar hati. Tapi setidak-tidaknya sikap Ayah Temenggung sudah lebih lunak sekarang. Ah, terima kasih, Jan Mas. Mudah-mudahan saja Gusti Tumenggung Sudi memberi pengampunan pada hamba, si Bendung, orang desa yang tolol ini. Eh, uh, kamu makan Bendung? Uh, iya. Uh, di sini tidak disediakan makan, Den Mas. Memang perut hamba lapar sekali. Tapi mau makan apa? Tunggu sebentar. Aku akan segera kembali. Niko bergegas meninggalkan kerangkeng besi, kemudian melangkah menuju sebuah bangunan yang lebih besar, yang biasa dipergunakan sebagai dapur umum. Letak bangunan itu agak jauh di belakang, berdekatan dengan sebuah sumur batu. Jatmiko menemui seorang wanita setengah tua, yang biasa dipanggil Mbok Jemprit. Oh, Den Mas Jatmiko? Ada apa, Den Kenapa si Belundung tidak diberi makan, Mbok? besi hmm? si Rampok tawanan yang dimasukkan kerangkeng besi itu dan mas. Tawanan rampok atau apa, namanya juga manusia. Harus diberi makan, Bo. Kalau tidak makan, ya lapar. Eh, uh, soalnya, anu dan mas, tidak boleh. Gusti menggung yang melarang. Katanya, biar begitu saja. Besok mau dipenggal kok diberi makan segala. Aku tidak setuju sikap seperti itu, Mbok. Namanya tidak punya peri kemanusiaan. Sekarang cepat, ambilkan makanan. Sekalian minumannya, ya? Uh, uh, uh, tapi anu den mas, kalau Gusti itu menggung murka, bagaimana? Pasti saya yang menjadi sasaran. Soalnya saya yang mengurusi dapur ini, tahun ini. Jangan khawatir, Mbok. Kalau ayah Temenggung marah, aku yang bertanggung jawab. Sudah, Jangan banyak tanya-tanya lagi. Cepat ambilkan makanan. Aku tunggu di sini. Ah, iya, iya Den Mas. Kalau Den Mas mau bertanggung jawab, ya boleh. Saya kan hanya seorang abdi di sini. Tunggu sebentar ya Den Mas, saya ambilkan. Iya, jangan lama-lama. melihat Niko meninggalkan pawon atau dapur umum, membawa sepiring makanan dan secangkir minuman. Belendung rupanya masih duduk meringkuk di tempat semula. Pemuda desa itu mengulurkan tangannya lewat jeruji kerangkeng besi dan meletakkan piring serta cangkir di lantai kerangkeng. Jatmiko tersenyum dari luar kerangkeng sambil memberikan isyarat agar Belendung segera makan. Dan orang desa yang lugu itu pun mulai makan. Jatmiko mengawasi sambil menyandarkan pundaknya di jeruji kerangkeng besi. Belendung makan dengan sangat lahap, seperti sudah satu minggu tidak ketemu nasi. Sekali waktu ia mengusap air matanya yang merembes keluar dengan punggung tangannya. Ada apa Belendung? makan kok sambil menambah. Hati hamba sedih sekali, Denas. Seumur hidup hamba belum pernah makan seperti ini. Maksud kamu makan dalam keranjang besi? Hamba merasa diri hamba bukan manusia lagi. Sudahlah Bendung, jangan terlalu dibesar-besarkan. Aku sudah mengusahakan kebebasanmu. Berdoalah agar keputusan yang kau peroleh dari ayat menggung besok pagi akan memperbaiki nasibmu selanjutnya. Ingat, Den Mas. Matur nuwun sangat. Kalau memang hamba bisa memperoleh pengampunan dan dibebaskan, hamba tidak akan melupakan budi baik Den Mas Eh, kalau misalnya kamu bebas, apakah kamu sudah punya rencana? Eh, rencana apa Denmas? Mas? Iya, mungkin kamu ingin pulang ke rumah orang tuamu atau barangkali mertuamu dan kembali hidup berkumpul bersama istrimu. Ah, tidak Den Mas. Hamba tidak bisa melakukan semua itu. Dan hamba belum merencanakan apa-apa. Kalau misalnya kamu tetap tinggal di sini, bagaimana? Tinggal di sini? Iya, tinggal di sini. Di dalam katumenggungan ini di dalam kerangkeng besi ini? Oh, tidak. Kamu sudah mendapatkan pengampunan. Sudah dibebaskan. Tentu saja tidak tinggal di dalam kerangkeng besi lagi. Kerangkeng besi hanya untuk memelihara seekor harimau dan bukan menjadi tempat tinggal manusia. Maksudku, kau tetap tinggal di sini dan bekerja di sini sebagai seorang abdi. Ah, bekerja di sini sebagai abdi? Ah, Ya, kalau misalnya kamu tidak keberatan, kalau memang ayah Temenggung memberikan kebebasan kepadamu, aku akan membicarakannya dengan beliau. Dan barangkali kanjeng ibu akan setuju dengan usulku ini. Ya, mudah-mudahan saja. Yang penting, kamu sendiri mau bekerja di sini. Wah, Demas. Tentu saja hamba bersedia. Dan itu merupakan keberuntungan tersendiri bagi hamba. Ya sudah, uh, teruskan makanmu, ya. Malam itu, Jatmiko hanya terlelap sebentar. Ketika Fajar mulai menyingsing, dia pun bergegas bangun. Dan pada saat matahari berwarna merah membara di sebelah timur, dia buru-buru menemui Kitemenggung di ruang tengah. Saat itu, Kitemenggung sedang bersantap pagi ditemani Nyai Temenggung. Jatmiko mengambil tempat duduk. Ayo, Gerjas Niko. sekalian saja makan bersama ayahmu. Ah, maaf Ibu, Ayah. Saya belum lapar. Loh. Ah, tidak biasanya saya makan pagi ini. hmm. Kamu pasti ingin menanyakan mengenai keputusanku soal si Belendung itu. Ya toh? Hmm, iya ya. Semalam saya hampir tidak bisa tidur bareng sekejap pun. Karena memikirkan nasib orang desa yang malang itu. <laughs> Semalam ayahmu dan ibumu juga membicarakannya kembali. Dan sepertinya ayahmu tidak keberatan memberikan pengampunan kepada orang itu, Ger. Benar, ayah. Ayah temanku memberikan pengampunan kepada si Belendung? uh, begini, Jatmiko. Pendapatmu semalam ada juga benarnya. Walaupun tidak seluruhnya benar. Keputusanku menjatuhkan hukuman mati pada orang itu memang merupakan keputusan yang kurang bersih. Artinya, keputusan itu sedikit banyak dipengaruhi rasa kesalku karena peristiwa perampokan tersebut. Aku kesal, hatiku kesal. Bagaimana tidak coba? Aku seorang panglima perang, dan aku sedang mendapat tugas dari Kanjeng Sultan Agung Aku sedang mengemban amanat negara dengan pergi mengunjungi Adipati Pajang. Eh, pulang-pulang kok ada sekawanan rampok berani mengganggu. Tentu saja aku marah besar. Aku ingin semua orang itu dihabisi. Tapi kok ada salah seorang malah dibawa kemari. Tentu saja aku tidak bisa mengampuninya. Walaupun dia meratap-ratap mengaku tidak bersalah karena hatiku masih kesal. Maka jatuhlah keputusanku itu. Dan sekarang, keputusan yang kurang adil itu ku cabut kembali, Jatmiko. Orang itu kuampuni. Oh, terima kasih Ayah Tumenggung. Terima kasih atas semua nanti Ayah terhadap si Belendung. Dan ini merupakan hadiah yang sangat berharga bagi saya secara pribadi. Pengampunan terhadap si Belendung mencerminkan jiwa besar Ayu Temenggung sebagai seorang panglima perang tentara Mataram yang berbudi luhur. Ah, sudah, sudah. Tidak usah memuji-muji seperti itu. Kamu pikir aku ini anak kecil yang masih senang dipuji-puji? Hmm? Kupingku malah risih mendengar pujian anakku sendiri. <laughs> Saya tidak sekedar memuji ayah. Saya mengatakannya dengan jujur dan terus terang. Dengan hati yang tulus. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih atas pengampunan si Belendung. uh, eh, eh, tapi maaf Ayah Temenggung. Masih ada satu hal lagi yang saya ingin sampaikan baik di depan Ayah Temenggung maupun di depan Kanjeng Ibu. Soal apa lagi? Uh, masih soal si Belendung Ayah. Maksud saya begini. Bagaimana kalau misalnya si Belendung saya minta menjadi abdi saya pribadi di dalam katumenggungan ini. Apa katamu? Hmm? Ah, orang itu mau kamu jadikan abdi di sini. Begitu? Iya, ya. Saya kira dia bisa menjadi seorang abdi yang baik. Bekas rampok mau kamu angkat menjadi seorang abdi di rumah ini. Kamu ini bagaimana, Tongger? Orang jahat kok mau diangkat menjadi seorang abdi? Lagi pula di sini kan sudah banyak para abdi. Kamu sendiri mau butuh abdi berapa puluh orang, ibu sanggup mencarikannya, Ger. Tapi jangan bekas penjahat begitu. Nah nanti kalau dia berbuat onar di dalam katumenggungan ini piye? Ah, dia tidak akan berbuat onar, Ibu. Bahkan dia bisa menjadi seorang abdi yang sangat setia, paling rajin, dan paling menurut di sini. Dia bisa menjadi seorang abdi teladan. Jangan terlalu yakin dulu, Jatmiko. Kan yang kamu katakan belum ada buktinya sama sekali. Tapi Ayah temunggung tidak keberatan kalau misalnya si Belendung menjadi abdi saya secara pribadi? <sighs> Kamu ini macam-macam saja, Jatmiko. Sudah diberi pengampunan, eh, sekarang malah tambah lagi. Mau dijadikan abdi di sini. yeah punya seorang abdi bekas penjahat kan membuat suasana tidak tenang toh. Sama saja dengan memelihara seekor macan tutul. Sewaktu-waktu dia bisa berbuat jahat pada kita sendiri. Sudahlah, kalau kamu masih pengen nambah abdi lagi, cari saja yang lain, Ger. Kan masih banyak orang desa yang masih susah hidupnya, butuh pekerjaan, butuh nafkah untuk keluarganya. Nanti biar ibu suruh bekal Manyuro mencarikannya. Ah, uh, maaf kanjeng ibu. Ini bukan sekedar mencari seorang abdi. Tapi lebih daripada itu saya ingin memberikan kesempatan pada si Belendung. Walah, walah. Si Belendung lagi, si Belendung lagi. Kamu ini belum-belum sudah jatuh cinta sama si Belendung. Apa kamu kenapa, pelet, Tole? Sekarang begini saja. Aku tidak mau tahu lagi soal ini. Terserah kamu, Jatmiko. Yang penting aku sudah memberikan pengampunan dan kebebasan orang itu sesuai dengan keinginanmu. Dan sekarang kamu justru bermaksud mengangkat orang itu menjadi abdi di sini. Terserah. Bicarakan saja sama ibumu. Kalau ibumu setuju, aku juga tidak apa-apa. Tidak keberatan. Bicarakan dengan ibu. <laughs> Terima kasih ayah temenggung. Aku berangkat, Nyai. Mungkin pulangnya agak lambat. Iya, Kakang. Tumenggung Jayang Loko segera berdiri dan bergegas menyeberangi ruangan pendopo. Bekal Suronggo Marto sudah menunggu di depan pintu regol halaman. Kitumenggung segera menaiki kereta yang sudah disiapkan. Nyai Tumenggung melambai-lambaikan tangannya dari ruangan pendopo ketika kereta sang suami bergerak meninggalkan halaman. hukuman mati sekarang, Doro? Aku tidak tahu soal itu. Pokoknya sekarang kamu dipanggil menghadap. Eh, tapi menurut Den Mas Jatniko, katanya hamba akan mendapat pengampunan dari Gusti itu Tumenggung. Aku tidak tahu. Kamu jangan banyak tanya-tanya soal itu. Ayo cepat ikut aku. Eh, ah, Inggi Inggi Gusti. Ke sini. Ke sini jalannya. Sasro melangkah dengan gagah, meninggalkan kerangkeng besi, menyeberangi halaman belakang yang luas dan penuh berjajar pohon-pohon tanjung, kemudian menuju ruangan pendopo. Lembing berlari-lari kecil di belakangnya. Rupanya di ruangan pendopo, yaitu Lumbung Jayang Logo dan Niko putranya, sudah menunggu. Belendung segera disuruh naik. Ah, sini Belendung, sini. Nah, ya. Duduk di sini, ya. Eh, eh, Ini gitu ya, kamu boleh pergi penemu bau sosro? Inggih, Doro Putri. Uh, begini, Blendung. Rupanya semua berjalan dengan baik. Doa kamu dikabulkan Gusti Allah. Dan rupanya rencanaku juga berjalan dengan mulus. Eh, ini Doro siapa? Ini kanjeng ibu. Istrinya ayah Temenggung Jayang Logo. Kamu bisa menyebutnya Doro Putri, oh, ya? Inggih, Mas. Uh, ampun, Doro Putri. Ampun kalau hamba berlaku kurang sopan. Maklum, hamba orang desa tidak tahu tata kerama. Dengar baik-baik, Blendung. Kami menerimamu bekerja di sini karena terpaksa. Semua ini karena Jatmiko. Karena kasih sayang kami pada anak. Lain tidak. Untuk tiga bulan pertama bekerja di sini, kamu akan menjalani masa percobaan. Kamu harus menunjukkan sikap baik pada teman-temanmu, pada para abdi yang lain, baik laki-laki maupun abdi perempuan. Kamu sanggup diuji? Dicoba? Sanggup, Doro Putri. Bagus. Sekarang mari kita lihat seperti apa hasilnya. Indonesia adalah negara kepulauan terbesar di dunia. Terletak di antara dua benua Asia dan Australia. Juga di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Negara katulistiwa dengan potensi ribuan kekayaan sumber daya alam yang meliputi bahan tambang, hutan, laut, dan sebagainya. Namun selain itu, Indonesia juga mempunyai potensi bencana alam yang harus diwaspadai, seperti gempa bumi, tsunami, angin topan, banjir, tanah longsor, kebakaran hutan, erupsi gunung berapi, dan lainnya. Bencana tersebut bisa terjadi kapan saja tanpa memberitahukan pada kita sebelumnya. Saatnya kita mengenal lebih dalam dengan karakter alam di sekitar kita dan kenali tanda-tanda bencana lebih dini. Ayo jadikan alam sekitar sebagai sahabat kita. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh BNPB, Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Para pendengar sekalian, demikianlah seri ketiga Sandiwara Radio Asmara di Tengah Bencana yang didukung oleh para pemain Hari Laksono sebagai Temenggung Jayang Logo, Rifki sebagai Bandung, Nana sebagai Denmas Jatmiko, Siska sebagai Nyai Temenggung, Tato sebagai Bahu Sosro, Ari Guritno sebagai Mbok Cemprit, dan Asbi Suhastra pembawa cerita. Bagaimana kisah selanjutnya? Silahkan mengikuti seri-seri berikutnya. Sampai jumpa. Hidup di anak semesta, jalani semua perintahnya. Tak peduli dengan kasar, dari Brahma sampai Surya. Di roda yang terus berputar Duka dan cinta Senang dan sengsara Semua ada di dalam alur ceritanya Kita semua